Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaih. <coughs> Sekarang kita na barakallahu memasuki halaman yang Selanjutnya yaitu mengenai masih penulisan. Cara penulisan yang tepat itu bagaimana? Karena orang kalau menulis terkadang berbeda. Ah, antum antum saksikan tulisan dokter dengan tulisan kita lain. Kalau tulisan dokter biasa sambung aja, serut. Yang bisa baca bacanya para dokter saja. Namanya. Antum saksikan kalau nggak percaya kalau dokter nulis bagaimana. Ada tulisan khas menurut mereka itu sendiri. Tulisannya sambung, rentet itu. Tapi orang dokter tahu gitu loh. Nah, bagaimana caranya kita menulis, kita tahu orang lain tahu juga bacaannya. namanya Allah kita lihat. Yang keempat kata beliau, an la yafsila baina kalimatain fi satrain. Hendaknya tidak memisahkan antara dua kata, nah dipisah dalam dalam dua garis. Contohnya gini, contohnya. <clears throat> Bapak-bapak, ibu-ibu, anjing itu haram. Paham ya? Nah, jangan bapak-bapak, ibu-ibu, anjing. Kemudian ini itu haram. Paham ya? Nanti orang-orang itu tergoda apa? Oh berarti ini orang mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu anjing. Karena tulisannya terpisah tadi. Kalau ada keterkaitan harus disambung bapak-bapak, ibu-ibu, anjing itu haram. Jadi satu enggak? Tapi kalau antum nulisnya keliru tuh bang Bapak-bapak, ibu-ibu anjing itu haram gitu. Marah enggak kira-kira? Ini juga sama nanti kita lihat. Nanti kasusnya sama kasusnya. Idza kana al-faslu bainahuma yuham atau yuhim ma'nan fasidan. Apabila pemisah tersebut yang dilakukan antara dua kata tadi memberikan kesan makna yang rusak. Perhatian, memberikan kesan makna yang rusak jangan dipisahkan. Disambung kita lihat. Misal qauli Ali radhiyallahu anhu, contohnya adalah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Basyir qatila ibni Safiyah." Nam yakni Zubair bin Awam. Karena Zubair bin Awam dibunuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, di situ Nah, ada lafaz Bashir qatila Ibn Sofiyah yakni Zul Awam binar. Binarnya nih, paham ya? Kasih kabar gembira pembunuhnya ibn Sofiyah itu dengan api neraka. Jadi satu gak itu? Jangan dipisahkan. Fala yaja'al. Nah, jangan dia menjadikan Bashir qatila Fisatrin. Nah Ibn Sofiyah binar Fisatrin akhar. Apa maksudnya? Jangan kamu menjadikan tulisannya Bashir qatila Ibn Safi eh, eh, Bash, Bashir Naam Qatila eh, kabar, kasih kabar gembira kasihlah kabar gembira pembunuh kemudian titik-titik baru apa Ibn Safiyah di neraka orang kan nanti kabarnya oh, berarti yang di neraka siapa ini berarti pembunuhnya atau Ibn Safiyahnya itu loh yang seperti ini berarti harus antum gabung itu loh paham ya harus antum gabung Naam Wa ibn Safiyah bin fi satrin akhar. maksudnya ya? Jadi kalau susunan itu memang sambung, jangan dipisahkan dalam satu garis pun jangan dipisahkan. Kalau itu ada keterkaitan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. <clears throat> Berikutnya, insyaallah mahfum insyaallah nomor 4 ya, insyaallah mahfum ya. Nah, nomor 5 an yad an yastanibar rumza illa fi makana mashhuran bainal muhaddisin. Hendaknya dia menjauhi rumus, rumus singkatan. Singkat itu ya Kecuali kalau rumus itu memang sudah masyhur dari kalangan para ahli hadis. Nah, barakallahu fikum mafhum? Eh, sudah ketemu itu? Eh, nah. Menghindari rumus-rumus. Contohnya ahli hadis enggak pernah mereka meringkas misalkan Nabi kita Muhammad, misalkan Nabi Muhammad sholat itu enggak ada. Hindari seperti itu, jangan sholat. Kalau kita SAW jangan. Paham ya? Sallallahu alaihi wasallam. Allah SBT jangan. Subhanahu wa taala. Assalamualaikum WRWB. Ya kan biasanya orang gitu kan BRBB kan. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat. Karena masih mengandung doa di situ. Radhiyallahu RA, jangan. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kalau ini boleh enggak kalau Quran surat kias boleh enggak? Boleh karena bukan doa. Hadis riwayat HR boleh enggak? Boleh karena bukan doa, tapi kalau doa jangan disingkat. Eh, jangan malas tulis sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya malas dengan Indonesia saja ya Arab kan sallallahu alaihi wasallam. Allah taala gitu paham ya jangan disingkat-singkat SWT SAW RA itu apa bukan doa Allah mustahil. kita lihat yang masyhur apa saja di antaranya wa minhu sana auna au dafana nam yurmaz biha an Di dirumuskan dengannya jadikan rumus tadi itu atau kalau kembalinya kepada muhaddisin berarti yarmuzu biha maksudnya menggunakan rumus dengannya an haddatsana untuk haddatsana. Paham soalnya? Ya? Jadi itu terkadang singkat seperti ini. Jangan sana na dasana itu bagaimana? Batanya sana haddatsana itu cuma disingkat itu loh. Alur hadis seperti itu. Wa tuqra haddatsana. Jadi kalau antum jumpai kitab hadis nanti ada lafaz haddatsana tapi kalau lafaznya kok sana na dasana itu ringkasan. Wa illa bacanya haddatsana. Paham soalnya ya? Mungkin antum belum jumpai tapi kalau antum buka kitab-kitab yang ada sanadnya lengkap kadang jumpai Nah. Berikutnya ana eh, contohnya ana Yusuf misalkan. Itu bukan aku adalah Yusuf, haddatsana Yusuf itu. Singkat ana. Dulu ketika di Damas barakallahu fiikum Syekh pernah menanyakan, "Ya bagaimana nih? Kok ana Yusuf siapa ini?" Nah, orang pada Ternyata bukan ana Yusuf, ini haddatsana Yusuf, disingkat ana gitu loh. Jadi pahami baik-baik singkatan itu. Naam. Ana au arona, au abana. Nah, ini semuanya apa? Naam yarmuzu biha an akhbarana wa tuqra akhbarana. Walaupun diringkas bacanya akhbarana anba'ana. Paham seperti itu ya? Seperti itu. Kemudian disingkat dengan apa? Qaf itu berarti kan qaf. Eh, yarmuzu biha an qala. Jadi qala enggak lafaz qala ini qaf itu. Paham ya? Naam. Wa tuqra qala wal aktsar hadfu qala biduni rumzin. Perhatian baik-baik ini. Yang paling banyaknya itu dibuang lafaz qala tanpa rumus. Jadi langsung Muhammad bin Yusuf, Abdullah itu maksudnya qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Abdullah. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Jadi kalau di Arab sana antum jumpai Muhammad Mahmud itu bukan dua orang. Muhammad bin Mahmud. Mas bukan ya, akhi? ismi Muhammad Amin. Abu ismu ismu Amin? Kalau antum di Arab ditanya gitu. Mas muka. Kalau di Indonesia kan Muhammad Amin berapa orang? Satu orang. Kalau di Arab antum tanya mas muka. Ismi Muhammad Amin. Masya Allah. Abuk ismu Amin. Tanya gitu. Bapakmu namanya Amin. Karena Muhammad Amin itu kalau di Arab Muhammad bin Amin. Jadi harus antum harus paham itu. Eh? Muhammad Saleh. Misalkan Muhammad bin Saleh. Paham ya? Eh, paham maksudnya ya? Seperti itu, nah. Jangan sampai keliru karena mereka itu jarang sekali menggunakan tarkib yang double-double untuk satu nama itu. Masmuk Abdullah, Masmuk Abdurrahman itu aja. Kalau antum eh, Masmuk ismi Abdurrahman Yusuf. Nah, satu orang. Itu mereka memahami Abdurrahman bin Yusuf gitu loh. Kalau di Arab seperti itu. Ini sekedar selingan aja biar nanti antum paham enggak keliru itu loh. Nah, jadi seringnya digunakan kof, eh, kola ini masih buang semuanya. Lakin yuntaku biha inda qiraah, tapi diucapkan dengannya ketika dibaca kola. Walaupun enggak ada tetapi lafaz kola. Paham ya? Haddatsana Muhammad bin Yusuf. Kemudian haddatsana qala ada qala di situ. Qala haddatsana itu seharusnya. Nah. Mafhum salah ya? Sedikit lagi. Misalnya contohnya qaulul Bukhari, ucapan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya Husain? Imam Bukhari siapa namanya? Apa? Ingat ya? Imam Bukhari, Imam Bukhari siapa namanya sama? Awa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari. Dikelari dengan apa? Uh, antum? Jabal Hifat. Dikelari gunungnya hafalan. Hafalannya berapa? Awa, Seratus ribu hadis yang sahih, ratus ribu hadis yang Sahih. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Insyaallah dihafal ya. Imam Bukhari. Naam. Haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris ini. Enggak ada qalan apa dibaca qala? Apa maksudnya? Haddatsana Abu Ma'mar. Kemudian enggak ada kolanya kan? Tapi atau nanti kalau baca ada lafaz qala. Naam, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris. Paham ya? Qala Yazid qala haddatsani Mutarrif ibn Abdullah an Imran qala. Apa maksudnya? Terkadang pembuangan-pembuangan tersebut itu ada kola di situ, cuma dibuang sangat dibuang itu loh. Nah, Kultu ya Rasulullah, fima ya'mal 'amilun? Fima ya'mal 'amilun? Nah, barakallahu fikum. Wahai Rasulullah, untuk apa orang-orang itu yang beramal kok beramal? Takdir dari tangan Allah maksudnya gitu loh. Takdir dari tangan Allah Taala. Si fulan termasuk penduduk neraka, si fulan termasuk penduduk surga. Tapi kenapa mereka beramal gitu loh? Rasulullah mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu beramal sesuai dengan apa yang Allah mudahkan, tergantung dengan apa yang Allah tetapkan. Paham ya? Masing-masing orang akan dipermudah sesuai dengan apa yang Allah telah takdirkan itu loh. Tetap beramal. Jangan menyandarkan amalan kemudian ujung-ujungnya juga ditakdir Allah, tangan Allah. Kita beramal amalan kebaikan nanti kalau masuk neraka juga sama saja. Ini orang-orang awam biasa seperti itu. Pasrah dengan apa? Takdir. Itu keliru nggak? Keliru. Karena kita nggak tahu gitu loh. nggak tahu akhir hayat kita itu bagaimana. Apakah kita termasuk orang yang ditutup akhir hayatnya dengan kebaikan atau dengan kejelekan sehingga Rasulullah ketika menyebutkan i'malu, eh, beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, masing-masing kalian itu akan dipermudah sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Kalau dia termasuk orang yang sengsara, dipermudah mengamalkan amalan orang-orang yang sengsara. Kalau dia termasuk orang yang bahagia, akan dipermudah mengamalkan amalan yang orang-orang berbahagia. Apa maksudnya? Na'am barakallahu fiikum seperti itu. Mau salah ya? Faqad hudifat qala bainar ruwat. Sungguh telah dibuang lafaz qala di antara para perawi. Lakin yuntaq biha indal qira'ah akan tetapi diucapkan dengannya ketika membaca fayuqalu fil misal sebagai contoh dalam ucapan tersebut dalam contoh tersebut diucapkan qala al-bukhari haddatsana abu ma'mar qala ya enggak haddatsana abdul waris qala qala yazid belum haddatsani mutarrif ila akhirih masyaallah nah kemudian ada rumus ha ini sering atau jumpai dalam kitab-kitab sahih bukhari atau sahih muslim terkadang ya Ha'inu artinya ada tahwilus sanad, perpindahan sanad. Sanad dari satu kepada sanad yang lain. Ha qala hadatsana fulan. Ha, nah ha itu perpindahan sanad. Berarti sanad yang pertama lain dengan sanad yang kedua gitu loh. Apa maksudnya? Perpindahan sanad. Namanya ha itu tahwilus sanad. Kita lihat. 6. Yurmazu biha dirumuskan dengannya li tahawuli min isnadin ila ila akhar, yaitu untuk perpindahan dari satu sanad kepada sanad yang lain. Ini paham ini ya? Idza kana lil hadis aktsar min isnad. Kalau hadisnya itu hadisnya satu tapi sanadnya lebih dari satu. Jadi perpindahan sanad. Apa maksudnya? Oleh karena itu kalau dari susunan Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim itu lebih bagus Sahih Muslim susunannya. Karena Sahih Muslim itu kalau menyebutkan dalam satu bab-bab semuanya. Tapi kalau Sahih Bukhari terkadang di dalam bab ini disebutkan, bab yang lain disebutkan lagi diulang-ulang. Paham ya? Cuman dari si kuatnya syarat sahihnya Sahih Bukhari lebih kuat. Apa maksudnya ya? Karena mensyaratkan dua syarat, harus apa? Masing-masing perawi harus bertemu dan hidup sezaman. Kalau Imam Muslim yang masyhurnya dinukilkan bahwasanya beliau walaupun prakteknya kan seperti itu, kalau beliau intinya sezaman walaupun tidak bertemu, tapi memungkinkan untuk bertemu. Apa maksudnya? Nah, tapi untuk susunannya bagus saya Muslim. Oleh karena itu ketika di kebanyakan orang ikhwah itu mengapa?nya saya Muslim karena mudah diapa, enggak terulang-ulang. Hadis ini sebutkan udah nanti enggak salah enggak, enggak disebutkan lagi. Tapi kalau saya Bukhari di kitab ini misalkan antum hafal, nanti kitab yang berikutnya lagi jumpai lagi hadis yang sama. Bahwasanya ya, nah barakallahu fikum. Kita lihat Sawan kana tahawul inda akhir inda akhir isnad, baik perpindahan tersebut di akhir sanad atau fi asnahi atau di pertengahan sanad, wa yuntaq biha ala suratiha yuqal ha. Diucapkan sebagaimana bentuknya, maka dikatakan ha. Amlum. Contohnya haddatsana fulanun Qala haddatsana Alanun. Ha. Berarti ma, apa berarti maknanya? Perpindahan sanad. Qala haddatsana fulana an fulan anna fulana kanat inda fulan misalkan. Dan intinya ini cuma contoh aja. Yang jelas barakallahu fikum ha itu artinya tahwilus sanad, perpindahan sanad. Sanad yang pertama pindah pada sanad yang kedua dengan sanad yang lain karena satu hadis memiliki beberapa sanad. Oleh karena itu kalau para muhaddisin mengecek terkadang isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Paham ya? Tapi untuk menghukumi hadisnya belum tentu terkadang sahih. Karena sanad itu biar gitu dulu. Paham ya? Tapi kalau hadisun sahihun, hadisnya sahih insyaallah biasanya sanadnya juga ikut sahih. Karena mereka sudah ngecek terlebih dahulu. Paham maksudnya ya? Walaupun bukan perkara yang lazim, itu seperti itu. Barakallahu fiikum wa habibakumullah. Naam, nasallallahu alaihi wa sallam. afiyah alamin.